Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Al-faslu thani al-mu'arrab min al-af'ali. Pasal yang kedua mengenai uh, fi'il yang mu'arrab. Fi'il yang mu'arrab adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan non niswah atau non taukid yang bersambungan langsung. Fi'il mudhari yang mu'rab menjadi e, marfu, mansub dan majzum. Pertama adalah fi'il mudhari yang marfu. Fi'il mudhari itu marfu jika tidak didahului huruf nasab, huruf yang menyebabkan nasab atau huruf yang menyebabkan jazm. Tanda rofaknya fi'il mudhari yang pertama adalah dhammah Contohnya ana aktubu nahnu naktubu anta taktubu huwa yaktubu hiya taktubu. Wa ya, yanubu anid dhammati dan doma bisa diganti dengan subutun ni, subutun nuni, adanya non. jika fi'il tersebut adalah minal af'alil khamsa termasuk bagian dari af'alul khamsa Akal khamsah adalah setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif isnaini, alif yang menunjukkan bilangan dua, wawul jamaah, dan ya mukhatabah. Bersambung dengan alif isnaini, contohnya alani Keduanya, dua laki-laki tersebut e, melakukan. alani kedua perempuan tersebut melakukan atau taf'alani e, engkau berdua melakukan ya aluna mereka laki-laki melakukan aluna kalian laki-laki melakukan alina engkau seorang perempuan melakukan contohnya antuma taktubani huma tubani, antum taktubuna hum yaktubuna anti taktubina catatan Idza kanan fi'il mudara, jika fi'il mudara itu mutar akhir boleh jadi huruf ilahnya adalah alif, wawu atau kahya, rufi'a bidomatin muqadjaratin ala akhirihi. maka marfu dengan domah muqaddarah yang terletak pada huruf terakhirnya yas'a ini mu'tal akhir dengan alif marfu'nya dengan domah muqaddarah pada alif Yasmu mutal akhir dengan wawu, mafuknya dengan tuh, mafuk qaddara pada wawu. Yami, uh, mutal akhir dengan ya, mafuknya dengan tuh, mafuk qaddara pada ya. Kemudian nasbun fi'il mudhari, nasabnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dibaca na mansub jika didahului salah satu huruf yang menyebabkan nasab. Tanda nasabnya fi'il mudhari adalah fathah. Contohnya lan aktuba, lan taktuba, lan naktuba, lan yaktuba. Dan fathah bisa diganti dengan pembuangan nun jika fi'il tersebut adalah salah satu dari afalul khamsah lan taktuba, lan yaktuba, lam taktubu lam yaktubu lam taktubi huruf nasab adalah an lam kai idan lam ta'lil disebut juga dengan lam kai lam jumud fausababia dan hatta Bima yari berikut ini penjelasan ringkas untuk masing-masing dari huruf-huruf di atas. An di sini adalah an masdariyah yang dimaksud dengan masdariyah Anah bahasanya an mungkin dikembalikan bersama fi'il mudhoreknya ba'du yang terletak setelah itu bimasdarin menjadi masdar sarih yasuruni anta taqaddama mengembirakanku anta taqaddama engkau maju taqaddama fi'il mudhari' maksud dengan fathah fa'ilnya dalam dhamir mustatir Wujuban takdirnya adalah anta. Masdar muawal dari an dan bin mudhari yaitu tampak dumuka adalah fa'il untuk yasuni Lan itu untuk meniadakan di masa depan. Nah, namun ya, tidak eh, tidak mengandung makna takbir tidak mengandung makna selamanya kecuali jika ada korina kecuali menurut nahwunya Mu'tazilah. Maka dalam masalah lan ada ada lan versi ahlu sunnah dan ada versi Mu'tazilah. Nah, maka akidah itu berpengaruh sampai makna harf. Nah. Lan menurut Mu'tazilah itu uh, ya tadoman uh, eh, takbir, mengandung makna takbir? Dan nah, ini adalah satu hal yang batin yang tidak dikenal dalam bahasa Arab. Lah dalam bahasa Arab di dalam mengandung makna e, takbi e, kecuali jika ada korina. Mu'tazilah memberikan tambahan e, takbi dalam rangka untuk menguatkan akidah mereka e, berkaitan dengan firman Allah e, perkataan Eh, Allah berfirman kepada Musa lantaroni engkau tidak akan melihatku ketika uh, Musa meminta izin kepada Allah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala katakan lantaroni lantaroni maka kata Mu'tazila lan di sini tapi sehingga eh, manusia tidak bisa melihat Allah di dunia dan di akhirat di dunia dan di akhirat. Maka dalam rangka menguatkan akidah mereka bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di akhirat, mereka memberikan makna e, tambahan untuk lan. Bahasanya lan itu mengandung makna takbir selamanya. Tidak sesuatu yang tidak benar. Lan linafsi fil mustaqbal, lan itu untuk meniadakan di masa depan, namun tidak mengandung makna selamanya kecuali jika ada indikator. Lam yati al uh, eh, lam yati al hakun muktasiba atau ya, ya, ya. lam yati al hakun muktasoba muk, eh, muktasiba uh, eh, Allah al hak tidak akan menyanyikan uh, al muktasiba orang yang merampas atau mungkin dibaca muktasoba orang yang dirampas. dalam bahasa Arab ikhtisab itu salah satu eh, juga di antara maknanya adalah pemerkosaan ya jadi afil mudhari mansub dengan fathah kai maknanya di ta'lil mengandung makna e, karena atau supaya kudusa kaitan kaitan jahat Gajarlah engkau berdua supaya engkau berdua lulus Tanjaha fi'il mudhari mansub dengan membuang nun. Idan jika demikian uh, e, idan itu takun ada untuk jawab sebuah kalimat sebelumnya. Idan ukrimaka. Jika demikian aku akan memuliakanmu. Kalimat ini adalah jawaban bagi orang yang berkata kepada kita hatika. Aku akan datang ke rumahmu. Ukrima Fi'il mudhari mansub dengan fathah. Lam ta'lil juga dengan lam kai. Maka maknanya juga semakna dengan kai yaitu ta'lil. li ta'ishu su'ada. Bekerjalah supaya kalian hidup bahagia. Ta'ishu fi'il mudhari mansub dengan membuang nun. Lam juhud ya, maknanya adalah lamul ingkar, lam ingkar. Watus dan dalam juhud harus didahului dengan fiil karena yang manfi. Contohnya lam akun. Ini karena dan manfi. Lam akun li al hawa wal amru jiddun aku tidak akan main-main Wal amru sedangkan perkara yang aku hadapi adalah perkara yang serius. Al hawa bil mubarak mansub dengan fathah. Fa sababiyah adalah fa yang itu memberikan makna nama qablaha bahwasanya kalimat sebelum fa sababiyah adalah sebab terjadinya eh, kalimat atau ungkapan setelah fa sababiyah dan fa itu disebut fa sababiyah dengan syarat bersyarat masbuqatan didahului nabi atau tolak. Tolak di sini mencakup perintah amr, perintah, larangan, dan bertanya. Semuanya mengandung mana tolak. Tolak itu tuntutan. Perintah tuntutan, nahi itu juga tuntutan, perintah tuntutan untuk melakukan pekerjaan, perbuatan, nahyu tuntutan untuk meninggalkan perbuatan, istifham tuntutan untuk diberi pemahaman, diberi pertanyaan, diberi jawaban. Kunuya dan wahidatan fatafuzu. Jadilah eh, bersatulah kalian supaya kalian supaya ini menjadi sebab persatuan itu adalah sebab kalian beruntung. maka mansuh. Kenapa? Sebab dia Nifak di sini fa sababia, karena depannya adalah tolak. Lain halnya kita depannya syarat, maka paknya namanya pak jawab syarat. Nah, kalau pak jawab apa? Fi'il fi'il mudhari setelah pak jawab apa? Hah? majzum fi'il mudhari setelah fa jawab majzum fi'il mudhari setelah fa sababiyah mansub e, fa jawab didahului e, jumlah syartiyah jumlah syartiyah e, fa sababiyah didahului jumlah tolabiyah Kalimat yang mengandung tuntutan, amal, nahi, atau istighfar, Kata itu lil atau li Untuk menunjukkan tujuan, menjelaskan tujuan atau bermakna supaya atau untuk jahit hatta tasila ila matasbu ilaihi Bersungguh-sungguhlah, kerja keraslah, hatta tasilah sehingga engkau sampai kepada apa yang engkau inginkan. Tasbu artinya tarhobu, ayat tamilu, mana aslinya tamilu. Sebagaimana perkataan Yusuf yang minta doa kepada Allah agar dipalingkan dari godaan perempuan-perempuan kota Mesir, Eh, Yusuf mengatakan jika engkau tidak melindungi aku, asbu ilaihina wa aku minal khasirin. Asbu ilaihina. Aku akan cenderung pada mereka lama-lama. Uh, benteng pertahananku, pertahanku jebol juga ya Allah. Ya. kalau digoda terus-terusan, ya. jika engkau tidak lindungi, tidak engkau palingkan aku, tidak engkau jaga aku, lama-lama jebol juga. Asbu ilaihina wa aku minal khasiri aku akan cenderung kepada mereka, aku akan ter, uh, eh, cenderung kepada permintaan mereka, dan aku akan jadi orang yang merugi. Ya, maka soba yasbu maknanya amil. Ya, kalau terjemahnya ya bisa kita katakan kau inginkan, kau harapkan, kau cita-citakan, dan kalimat yang semisal. Tafsilah dalam fi'il mudhari mansub dengan fathah Hatta di sini lil ghoyah akan tahlil. Lil ghoya. Hatta dalam kalimat ini lil ghoya. Jahil hatta. Sungguh-sungguhlah, kerja keraslah, sehingga eh, sampai engkau sampai uh, mendapatkan apa yang kau harapkan. Catatan, kotut uh, eh, tutgham terkadang dimasukkan an ke lanabiyah. Wistamiru amaluha dan dia eh, an tersebut tetap beramal sebagai sebagai harf binasbi. K di sini maknanya sebagai k harf binasbi sebagai huruf nasab. Tolak minhu Allah yughadira hadal makanan Aku meminta dia untuk tidak meninggalkan tempat ini. Allah an harfun masdari wa nasbin harfun masdariyin wa nasbin la harfun nafiyin yugadir fi'il mudarat mansub dengan fathah eh, fa'il yang dhamir mustatir takdir huwa masdar muawal Allah dan fi'il serta fa'il makul bih untuk fi'il yaitu tolaba. Jika fi'il mudhara itu mutal akhir, di huruf ilahnya alif, waw, atau ya, maka dinasab dengan fathah muqaddarah jika huruf akhirnya adalah alif. Lan yarda. Lan yatabara. Lan yarda, dia tidak akan rela. Lan yatabara, dia tidak akan berlomba atau bersaing. Dan fathah zahirah jika huruf terakhirnya adalah waw dan yashkua dan ya'lua dia tidak akan mengeluh dia tidak akan uh, eh, ya'lua ya salah bisa dimaknanya dimaknai sombong salah satu maknanya adalah sombong dan ya'lua dia tidak akan sombong dan fathah zahirah jika huruf terakhirnya huruf adalah ya dan yarmiyah dia tidak akan lempar, lan yabniya dia tidak akan membangun. Maka fi'il mu'tal akhir jika kemasukan amil nasab maka fathahnya adalah fathah zahirah kecuali jika huruf adalah alif. Huruf ilahnya alif ini bisa kita lihat dari uh, harokat huruf sebelumnya. Kalau harta turun sebelumnya fathah, maka setelah itu adalah alif. Dan yakdo, dan yatabaro. Kalau harta huruf sebelumnya adalah doma, maka setelah itu adalah waw. Dan yeskua, dan ya'lua. Jika harta huruf sebelumnya adalah kasroh maka huruf setelahnya adalah ya. Dan yarmi, Nah, lam yabni lam yabniya lam yabniya kemudian jazmnya fi'il mudhari fi'il mudhari majzum jika didalui salah satu adat jazm maka di sini digunakan kata-kata adat jazm karena yang menjazmkan fiil mudhari itu bisa haram bisa ismun maka kita pakai kata-kata ada supaya bisa mencakup uh, harap dan ismun beda dengan nasab yes. ambil nasab semuanya harap ambil nasab semuanya harap maka dikatakan tadi bu fi'lil mudhari' Fil mudhari itu nasab jika didahului salah satu huruf nasab. Tanda jazmnya fil mudhari adalah sukun lam aktub, lam taktub, lam naktub, lam yaktub. Dan sukun bisa diganti dengan pembuangan nun jika fi'ilnya adalah salah satu afalul khamsa lam taktuba lam yaktuba lam taktubu lam yaktubu lam taktubi atau pengganti sukun adalah pembuangan ilah jika fi'ilnya adalah fi'il mu'tal akhir. Lam yarda, lam yashku, lam yarmi. kita rela, tidak mengadu, tidak melempar. Kemudian agar atau alat yang menjazamkan fi'il mudhari ada dua macam. Macam yang pertama menjazamkan satu fi'il, macam yang kedua menjazamkan dua fi'il ada atau alat yang menjazmkan sebuah fi'il adalah lam, lama, lamul amri, dan lam nahiya Semua adat ini adalah huruf. Waktu sama dan disebutlah huruf-huruf ini huruf jazmi huruf jazm. Fima yang berikut ini syarhun mujazun penjelasan ringkas untuk masing-masing dari huruf-huruf tersebut lam. Lam itu masuk kepada fi'il mudhari. Watufidu, nabiyahu, dan bukan faedah tidak adanya perbuatan fi'il madhi di masa silam. Maka lam itu menyebabkan mudore itu bimakna al-madhi lam yang masuk kepada fi'il mudhara menyebabkan mudharanya eh, itu maknanya madhi. Maka dia harfu jasmin eh, harfu nafsin wa jasmin wa qalbin. Lam ini disebut harfu nafsin jelas, artinya tidak. Harfu jasmin karena dia menjazmkan diri setelahnya. Harfu qalbin huruf yang membalik karena dia membalik fi'il mudhari' dari makna mudhari' menjadi makna madhi sehingga lam kemasukan fi'il mudhari' kita terjemahkan dengan belum belum apa? Tidak di masa lewat. Bukan tidak di masa sekarang, eh, juga bukan tidak di masa depan. Namun tidak di masa lewat, berarti belum. Lam yahdur Muhammadun Muhammad belum hadir. Yang untuk fil majzum dengan sukun. Lama Lama ini tatkhul masuk pada fi'il mudhari dan membuahkan peniadaan fi'il di masa lampau sampai saat kalimat diucapkan. Ja'a itu imtihani walamma tabarusu lah datang e, waktu ujian, hari ujian dan kalian belum belajar sampai detik ini Tadrusu fi'il mudhari' majzum dengan membuang nun. Lam al-amri adalah lam yang masuk pada fi'il mudhari' dan dia memberi, membuahkan makna tolak tuntutan adanya perbuatan di masa depan. Yuntik sahibul ghina min ghinahu. tidaklah memberikan nafkah orang yang kaya dari kekayaannya. Artinya ya sebanding dengan kekayaannya. Maka suami yang berkecukupan jangan ngasih nafkah pada istrinya sebagaimana suami-suami yang miskin. ya sesuai dengan uh, kecukupan dan kekayaannya. Yuntik fi'il mudhari' majizor dengan sukun. La nahiyah adalah la yang masuk pada mudhari' wa tufidun ya dan membuahkan makna larangan. Lakan selama rupa jangan melupakan kebaikan orang lain. Kan sampai mudhari majzum dengan membangun ilah. Kemudian ada atau alat yang menjazibkan dua fiil in man ma mahma mata ayana aina aina ma anna aituma kaifama dan ayun. Tentang maknanya nanti akan dibahas. Waktu sama hadil adawat, alat-alat ini disebut adawat syarqil jaziman. Ada eh, adat-adat syarat yang menjazmkan. Dia menjazmkan dan ya, menghasilkan makna syarat. Kalau yang disebutkan satu fi'il disebut huruful jazmi. Kalau ini disebut adawat syartil jazimah. Adawat bi adawatil syartil di jazimahnya naat untuk adawat. Sehingga dia mau mu'anas. Bukan naat untuk syar. Waya dan adat ini atau alat-alat ini menjazmkan dua fi'il. Ya, maka ada fi'il syarat dan ada jawab syarat. Dan semua adat-adat ini adalah isim. Kecuali in, maka in satu-satunya adat syarat yang berbentuk haram. Sebagaimana semua adat ini, semua alat-alat jazm ini adalah mabni kecuali ayun, maka dia mu'ab. Bima yang berikut ini penjelasan ringkas untuk masing-masing dari alat-alat di atas in, Ini harfu syarti. Kita terjemahkan dengan jika. In ini menghubungkan jawab dengan syarat. Wato'ab dan di'i'ab. Kalau kita i'ab maka in. Maka harfu syartin jazimun. Mabniun ala sukun. tak tanja. Jika engkau bekerja dan berupaya atau berupaya, maka engkau akan berhasil. In hafu syartin jazimun mabniun ala sukuni. Ta'mal fi'lu syarti majzum dengan sukun fa'il yang bambil mustatir takdirnya anta. Tanja jawab syarat majzum dengan sukun. Fa'il yang bambil mustatir takdirnya juga anta. Man ini untuk makhluk yang berakal. Sedangkan i'rabnya maka boleh jadi dia mubtada. atau maf'ul bih. Tu'rab jadi i'rab fi mahali rafin mubtada'un. Mahalnya rafa menjadi mubtada atau terkadang uh, i'rabnya adalah mahal nasab maf'ul bihi. Kapan dia i'rabnya adalah maf'ul bihi? Jika fi'il syarat adalah fi'il muta'addi waqi'an ala maknaha yang terletak pada maknanya. Fi'il muta'ati ya yang maknanya juga muta'ati. Tidak ada yang uh, sebagaimana fi'il muta'ati dan dia memang maknanya muta'ati. Man yahsud siapa yang memanen maka dialah yang memetik hasilnya. Man di sini isim syarat jazim mabni ala sukun mahnya rofa sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena ini bukan karena ini bukan fiil uh, madhi yang bermakna uh, eh, fiil mutaati yang maknanya mutaati. Ya salat fiil salat majzum fa'il fa'ilnya dhamir mustaqil takdirnya huwa. Jumlah salat yang terdiri dari uh, fiil dan fa'il Mahalnya rofa khobar mubtada. Jadi mannya mubtada yasra khobar Ya so ya, jawab syarat majizum dengan sukun fa'nya tamir mustatir mustatir takdirnya huwa. Ya. Man uh, e, syafiyah kita terjemahkan dengan siapa saja. Beda dengan man istifamiyah kita terjemahkan dengan siapa. Ma. masyarakat terjemahnya apa saja. Mahma demikian juga maknanya apa saja. Keduanya untuk ghair akil. I'rabnya mahal sebagai mubtada atau mahal nasab sebagai maf'ul bih dia menjadi maf'ul B jika fi'il syarat adalah fi'il muta'adi yang terletak eh, ala makna huma. Fi'il muta'adi yang muta'adi pada saat dia bersambung dengan, dengan ma dan pada saat dia bersambung dengan ma'na. Ma mataka yazidka ma'rifatan apapun yang kau baca maka engkau akan bertambah pengetahuan. Mama isim syarat jazim mabni fi mahal nasab maful bi ana fil syarti karena fil syarat yaitu taqra waqi'un ala ma'nahu waqi'un ala ma'nahu terletak pada makna mahma. Oh, berarti wakil itu artinya sasaran uh, sasaran uh, sasaran mutaadinya adalah mahma. Maka mahma maf'ul bihi. Karena dia adalah sasaran atau objeknya takarah. Jika taqa maknanya adalah fi'il syarat majzum dengan sukun fa'ilnya domil mustatir takdirnya anta. Yazidka jawab syarat majzum dengan sukun fa'ilnya dalam domir mustatir takdirnya huwa. Ka domir mabni mahanya nasab sebagai maf'ulun bihi. Mata dan ayana kapan saja mata syariah kita terjemahkan dengan kapan saja, lain dengan mata Islamiyah yang kita terjemahkan kapan. Demikian juga ayana maknanya sama dengan mata. Dua e, dua isim ini di zaman e, untuk e, berkaitan dengan waktu. Ketua dan keduanya di Mahal nasab sebagai maf'ul fihi Artinya sebagai dorok zaman untuk fi'il syarat. Mata yakti saifu yusafir. Mata yakti tanpa ya. Mata yakti saifu yusafir nasu ilal masayifi. Kapan saja musim panas datang, manusia akan berbondong-bondong, berpergian eh, bepergian ke tempat liburan musim panas. Sini yakti majzum dengan membuang ilah, yusafir majzum dengan sukun. Aina aina ma anna haituma maknanya di mana saja. Ia lil makan untuk tempat. Untuk of dan di, i'rab uh, fi mahal nasbin sebagai maful fihi yaitu dorab makan untuk fil syarat ma yasudil amnu, yasud al-amnu, Dimana saja jika rasa aman itu yang menguasai tempat mana saja yang dikuasai oleh rasa aman. Maksudnya apa? Kondisi keamanan stabil. Tempat mana saja yang kondisi keamanan stabil. Ta'umma yang benar Ta'umma bukan sukun. Nah, dan kata-kata amma merata fi'il uh, Mutu'ah itu jika majzum maka uh, yang fathah. Ta'umma. Ta'umma Ta'umma ninatu maka ketenangan, rasa tenang akan merata di mana-mana di tempat itu. Hai Haitsuma yajri nilu di mana saja sungai Nil mengalir tak subil ardu maka tanah di dekatnya akan subur. Kaifama ini untuk eh, hal untuk membicarakan keadaan jadi di i'rab mahal nasab sebagai hal kaifama tu'amilin nasa yu'amiluka. Bagaimanakah bagaimana saja sikap yang kau berikan kepada orang lain, mereka akan memberikan sikap semacam itu untukmu. Kemudian uh, isim syarat yang paling luas penggunaannya adalah ayun. Ayun itu cocok untuk akil, cocok juga untuk ghairu akil. Untuk zaman bisa, untuk tempat juga bisa, untuk hal juga bisa. Nah, maka dia elastis. Ya. bisa di mana-mana, pramuka ya. <laughs> Biasa di ma ilaihi, tergantung mudhaf ilaihnya. Nah, i'rabnya gimana? Wa ya mu'rabatun dan dia adalah mu'rab tidak mabni. Dan dia ini adalah mubtada jika mudhaf adalah isim Dan maf'ul fihi jika mudhaf adalah zaman, tempat, e, waktu ataukah tempat. Maf'ul mutlak jika mudhaf masdar, hal jika mudhaf adalah sesuatu yang menunjukkan makna keadaan. Walau pada asalnya ayun antakuna bin wahid kata-katanya jelas sama baik untuk muda, mudakar mu'anas mufrad ataupun mutanna ataupun jama' bila akan tapi boleh istimaluha menggunakan ayu dengan ditambah ta untuk mu'anas khusus untuk mu'anas ayunya boleh ditambah ta Cuma boleh tidak, tidak harus ayo mu ayo mu'atin. Ini isim da. Isim da itu apa? Kata benda. Kata benda konkret. Ayu atin, Perempuan mana saja tukhlis bi amaliha ya, yang dia tulus dalam pekerjaannya takdum bila jaha maka dia telah eh, memberikan peran, memberikan sumbangsih untuk negerinya. Boleh juga ayat mu'atin. Ayu atau ayat itu di sini mubtada marfu dengan doma. Kenapa? Karena mudhof ilahnya adalah kata benda konkret. Maka ayu karena mubtada. Karena mubtada ayu. Lain lagi kalimat berikut ini Ayyanaf'in Ain, tanpa nasa yashkuruka alaihi. Manfaat apapun yang kau berikan pada manusia, manusia akan berterima kasih kepadamu. Kita baca ayat. Kenapa? Karena maful mutlak. Maful mutlak itu mansub atau maful? Mansub. Maful mutlak mansub dengan fathah karena dia mutlak kepada masdar. Kemudian harfu fi'il syarti, pembuangan fi'il syarat. Boleh fi'il syarat boleh dibuang ba'da in, setelah in yang diidghamkan dimasukkan ke la nahiyah. Jadinya ilah. Tapi ilah di sini bukan harful istisna, akan tapi ilah di sini singkatan dari illa. Maka tulisan Ila bisa jadi maknanya ila artinya kecuali bisa jadi uh, maknanya adalah illa. Jika tidak demikian, e, jika tidak demikian, terjemahnya jika tidak demikian. Aminillah sabil husna Sikapilah manusia dengan sikap-sikap yang baik wa illa yakrohuka. Jika tidak demikian, mereka akan membencimu. Illa wawu harfu ato. Illa in harfu syartin jazim. La harfu nafi'in. Nafi'in syaratnya dibuang. Takdirnya lah. Takdirnya. Illa tu'amil eh, tu'amil hum bil husna ya kan Amilin nazar bil husna. Wa illa tu'amilin tu'amilhum bil husna yang ya, terbuka Jika engkau tidak menikapi mereka dengan sikap-sikap yang baik, mereka akan bencimu. Yakrahuka di ilmu mudhari majzum dengan membuang nun dan wawu Eh, dengan membuang non dan maunya adalah fa'il. Kaf adalah domir mabni mahalnya nasab sebagai maf'ul bih. Jumlah yakrahuka adalah jawab syarat. Jazmul mudara fi jawab tolak. Jazmnya fi'il mudara dalam jawab tolak kalau jawab itu jawab tolak, harusnya tidak apa? Harusnya tidak majuzum. namun apa? Apa? Mansur. jawab tolak itu mansur. Namun ternyata dijumpai ada fi'il mudore majuzum, padahal statusnya adalah jawab tolak. Kau yujzam al-mudhari'u terkadang fi'il mudore majuzum jika dia terletak untuk jawab amar dan nahi wajib dan teranggap pada saat itu kasihnya mudah ini majzum dengan syarat yang dibuang. Kenapa? Karena tidak boleh kalau dia majzum karena jawab amar atau karena jawab nahi. Contohnya Ihtarimin nasa yahtarimuka. Ihtarimin nasa yahtarimuka. Hormatilah orang lain, saya orang lain akan menghormatimu. Yahtarimuka majuzum dengan membuang nun karena dia terletak sebagai jawab amal, takdirnya dengan membuat ya, syarat takdirnya in tahtarimin nasa ya muka. muka contohnya di hadis irhamu man fil ardi. Terus apa terusnya? irhamkum man fis sama. Nah itu baca jawabnya sayangilah makhluk di muka bumi. Ini apa? Amal. Maka selain ada jawab, ada jawab amal. Maka jawab amal harusnya apa? Mansub. Maka yang A, ya ha yarham yarhamakum jawab jawab yang yarhamakum man sama. Namun boleh juga sebagian uh, sebagian lemah hadis membacanya dengan majzum. Yarhamkum man sama ketika maka ada dua cara baca untuk uh, uh, untuk hadis ini maka jika yang hamkum mengbisamat maka kok bisa yang yang hamkum maka jawabannya di sini maka di sini itu dianggap ya, syaratnya mahdum ya, maknanya in ya, in tarham in uh, in tarham man fil ardi yang hamka yang atau yang hamkum sama. Ringkasnya poin kelima ini adalah e, alat untuk mengelak dari kesalahan. Eh, eh, jawab amal atau dijazam tidak masalah. Nah, kita kata-katakan syaratnya makhluk selesai tidak salah. Nah, maka ini uh, jalan alternatif supaya tidak disalahkan. Kok jawab amal kok oh, eh, jazam, ah, maka solusinya kata mau eh, katakan syaratnya mahdu Syaratnya dibuang. Catatan umum berkaitan dengan jazam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mutal akhir itu dijazam dengan membuang ilah. Lam ya'fu, lam yarda, lam yarmi tidak memaafkan, tidak eh, meridhoi dan tidak melimpah. Wa idza fi'lu sahih al-akhiri jika fil itu huruf terakhirnya bukan huruf ilah namun huruf ilah maka qablal akhir sebelum akhir maka jazmnya dengan sukun. Ilah akan tetapi dibuang huruf ilah tersebut. Huruf ilah yang terletak sebelum huruf terakhir itu dibuang. Kenapa kok dibuang? Man anil saat ini. Karena dilarang adanya pertemuan dua buah huruf yang berharokat sukun. Lam yakun. Uh, lam yakat. Eh, hampir-hampir tidak. Lam statik Tidak mampu. Aslinya karena yakunu ya oh, aslinya bah yakunu uh, berarti bahasanya faala yakulu yakulu yakunu aslinya yakunu uh, kasih lam lam yakun terus tadi ada tukaran sebenarnya uh, eh, yakunu wazannya yakulu dan tukaran antara kaf dengan wawu nah, kita tukar harokah nah, maka lam yakun nah, nah, nah, karena sebenarnya sukunya dua demikian juga lam yakan lam yastati' maka dibuanglah huruf bila karena terlarang bertemunya dua dua huruf yang dua-duanya bersukun. Layu tawat tidak disyaratkan kalau terdapat dua fi'il mudhari setelah adat syarat yang menjazmkan dua fi'il. Ya, fi'il yang terletak e, setelah adat syarat yang menjazmkan dua fi'il itu tidak mesti fiil pertama dan fiil kedua harus mutorek semua. Bal qad yakunu bahkan boleh jadi salah satu fiil yang madhi yang lain mutorek. Bahkan boleh jadi dua-duanya madhi. Maka nah, jika fiil pertama dan fiil kedua, fiil syarat dan fiil jawab ada dua-duanya mutorek, maka dua-duanya dijazam jika salah satu fi'il madhi yang lain mudore, maka yang dijazam fi'il mudore, wabaki akan tetaplah fi'il eh, madhi mabni eh, di mahal jazam inja al-zaidun yakum amrun. Maka eh, inja al-zaidun tetap mabni. Namun ja'a di sini mabni mahalnya jazam. Oke fi'il Sara Inja zaitun yakun amrun. Jika dua-duanya mabni semua, maka dua kedua fiil tersebut mabni namun mahalnya jazm. Contohnya firman Allah, In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha. In ahsantum ahsantum li anfusikum jika kalian berbuat baik dengan melakukan amal saleh, asan tuli anfusikum. Maka kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri dan dapat manfaat amal soleh itu bukan Allah, namun diri kalian sendiri. Wain ansak tumpalaha. Namun jika kalian berbuat buruk dan melakukan maksiat, maka yang kena dampak maksiatnya bukan Allah. Allah tidaklah tertuang kekuasaannya, akan tapi yang dapatkan keburukan adalah diri kalian sendiri. Man sabara dhafira. Siapa yang bersabar pasti berhasil. Ya dua-duanya mau semua, namun dua-duanya mahalnya jazm semua. Itulah hal patut diperhatikan. Bahasanya kata-kata man, ma, mata, aina, dan ai. Terus mal bisa digunakan sebagai adat syarat dan bisa digunakan sebagai adat istighfar. Dan dalam dua kondisi tersebut, kata-kata tadi semuanya mabni kecuali ayu yang mu'rab. Wa ini milat asma jika isim-isim ini digunakan sebagai adat syarat maka isim-isim ini tak tidak iman selalu di awal jumlah dan menjezebkan dua fiil dan di i'rab sebagaimana keterangan yang telah lewat. Namun jika dia digunakan sebagai adat istifham maka eh, eh, isim-isim tersebut datang di awal jumlah wa yajuzu antakuna takuna mudhafatan eh, dan boleh dia mudhaf atau didahului jar wala athara laha alal fi'li alladhi yaliha dan isim-isim tadi tidak punya pengaruh Ya, isim-isim istifham tadi tidak punya pengaruh pada fiil yang ada di dekatnya. Man yamsi, ya, tidak ada pengaruh. Ya, siapa yang berjalan? Tidak memberikan pengaruh pada fiil setelahnya. Waktu dan asmaul istifham itu di i'rab sebagaimana kedudukannya dalam kalimat. kita masuk pada bab ketika masalah huruf. Huruf adalah semua kata yang tidak memiliki makna yang memahamkan. Kecuali jika dia bergandeng dengan yang lain. Huruf itu jumlahnya sedikit dalam bahasa Arab. Tidak lebih dari 80. Tidak lebih dari 80 huruf dan semuanya mabni. Maka di antaranya ada yang mabni ala sukun lan hal kaifi au balla. Ada mabni ala fatah. Summa inna anna lakinna laita. Ada yang mabni ala dom mungdu. Jika kita jadikan mungdu, uh, ya, mungdu. Mabni ala kasri contohnya adalah bakjer dan lamjer. Wajibkan dan mungkin untuk membagi huruf sesuai dengan tempatnya dalam kalimat dan pengaruhnya untuk kata-kata yang datang setelahnya dengan pembagian sebagai berikut. Yang pertama adalah huruf yang masuk kepada isim. Huruf-huruf yang masuk pada isim pertama adalah huruf-huruf jer, min, ila, an, ala, bi, ba, al, ba'u, al, kafu, al, lamu, wawul qasami, al qasami, hatta, ruba, mut mungdu ada dan hasa nah, jika kita jadikan ada dan hasa sebagai huruf karena dia juga bisa menjadi apa? Hah? Hah? Selain bisa jadi huruf ada dan hasa bisa menjadi fi'il istisna. Wajami hasil huruf dan semua huruf-huruf ini mencer isim yang datang setelahnya. Dan isim yang setelahnya itu majrur dengan tanda jar yang telah dijelaskan di bab isim majrur. Dan inna dan saudara-saudaranya, inna, anna, lakinna, ka'anna, la'alla, laita dan la. Berjami hadil huruf dan semua huruf-huruf ini masuk kepada mubtada dan khobar, menasabkan muktada kemudian diberi dengan namanya, isim inna, isim anna, isim lakinna dan seterusnya dan merokakkan khubar dan dinamai dengan khubarnya, khubar inna, khubar lakinna, khubar ka'anna dan seterusnya. Dan huruf nida ya ayah haya ai hamzah. Semua huruf-huruf ini tak di munada terletak sebelum isim yang dipanggil. Dan isim ala biyaliha yang setelahnya yaitu munada dibaca mansub jika mudhaf atau syabih bil mudhaf atau nakirah ghair maksuda dan mabni ala mayurfa'u bihi mabni e, sesuai dengan tanda rofaknya jika alam atau nakirah maksuda Alful istisna yaitu ilah telah lewat pembicaraan tentang ilah di bab mustasna Wayakunu ismu dan isim yang terletak setelah ilah boleh jadi mansub. Wayajuzu dan boleh jadi e, isim setelah ilah itu mengikuti mustasna minhu yaitu menjadi badal atau dibaca nasab jika kalam jika kalimat sebelum ilah sudah sempurna namun mengandung e, namun manti mengandung kata-kata tidak dan di Arab sesuai dengan kedudukannya jika kalamnya itu nafis ya, jika kalamnya itu manfi dan mustasna minhunya belum disebutkan. Maka ada, ada tiga keadaan isim setelah ila wajib nasab sebagai mustasna boleh jadi menjadi badal atau menjadi mustasna. Kemudian yang ketiga tergantung mana yang kuat. Wau ma'iyah itulah wawu yang artinya ma'a menunjukkan makna musohabah kebersamaan dan isim yang terletak setelahnya dibaca nasab dengan status makul ma'ahu. Lamul ibtida itulah lam yang datang di awal kalimat dan lam ini tidak memiliki pengaruh untuk i'rab isim setelahnya. La umruka eh, la akhlisan nalaka. Demi umurmu aku akan tulus kepadamu. Kemudian pasal yang kedua huruf yang masuk kepada fi'il. Pertama adalah huruf nasbi. An lam kaidan lam ta'lil lam juhud fa sababiyah dan hatta. Huruf-huruf ini menasabkan fi'il mudhari'. Sehingga fi'il mudhari' yang berada setelah huruf-huruf ini mansub dengan fathah atau mansub dengan membuang huruf nun jika dia adalah termasuk af'alil khamsah dan huruful jasmi lam lama lamul amri lam nahiyah dan in sartiyah huruf-huruf ini menjazmkan fi'il mudhari dan fi'il mudhari yang berada setelahnya boleh jadi jazm dengan sukun atau dengan membuang non jika termasuk afal khamsah atau dengan membuang ilah jika mutal akhir ilman namun patut diingat dan diketahui bahasanya in menjazmkan dua pilihan. Kemudian manafi dan la nabi, Keduanya adalah nabi. Tadkhulu ma'adatan ala fi'il madhi. Yang umum, yang mentradisi ma itu kawannya adalah fi'il madhi. Masuk pada fi'il madhi. Sedangkan la itu masuk pada fi'il mudhari. Wala atar dan tidak ada pengaruh untuk dua huruf ini. Tidak ada pengaruh untuk i'rabnya fi'il yang ada setelahnya. Maka la yang masuk kepada fi'il mudhari boleh jadi la nafi, boleh jadi la nahi. Kalau la nahi menjazmkan. Kalau ya, la nafi juga tidak tidak memberikan pengaruh maka la tajlis seperti apa lanya dan nahi la tajlisu tanya apa la nanti la nahi yang masuk kepada fi'il mudhari kita terjemahkan dengan jangan la tajlis jangan duduk la la nabi yang masuk pada fi'il mudhari kita terjemahkan dengan tidak boleh Lata jadi huna. Anda tidak boleh duduk di sini. Intinya sama. Intinya sama. ya. Tinggal terserah mau ngomong apa, mau ngomong tajlis ya. Tidak tajlis tidak. Ya. Eh, majzum. Lanya kita jadikan uh, nahi. Ya. Kok kadung salah ngomong? Oh, ya sudah. Dan nah, tajlisu. Loh kok tajlisu? Tanyalah Nabi. Ya. Maka lah Nabi tidak minta pengaruh tajlisu. Tetap mudaratnya mampu. Ya. Demikian juga ma di sini tidak memberikan pengaruh. Karena ma itu memberikan pengaruh jika masuk pada apa? Ma masuk kepada fi'il mudhari tidak memberikan pengaruh. Ma masuk pada fi'il tidak memberikan pengaruh. Karena ma itu bisa memberikan pengaruh kalau masuk pada ha? kepada apa? Ismun. Maka na, maka ma nanti bisa beramal dengan amalnya. Laisa, demikian juga la. Itu bisa beramal dengan amalnya. Inna, kapan dia masuk kepada kepada isi Kalau masuk pada fi'il, dia tidak memiliki pengaruh. Ah, Kot itu memiliki makna ta'kid sehingga kita terjemahkan dengan sungguh jika dia masuk pada fi'il madhi. Wa dan bukan sedikit jika masuk pada fi'il mudhari'. Namun terkadang kot masuk fi'il mudhari' jadi dia artinya adalah sungguh. Contohnya awal uh, juz 2 qad nara taqalluba wajhika fis sama'i Sungguh kami telah melihat wajahmu sering bolak-balik melongok ke arah atas Nabi Muhammad. Maka qaf kadang masuk ke dalam ilmu darah dan artinya sungguh. Eh, wala astawalaha alal fi'li dan qatil tidak memiliki pengaruh pada fi'il yang ada di dekatnya min haitsu i'rabu dari sisi i'rab. Sin dan saufa Si dan sofa kedua huruf ini masuk pada fi'il mudore. Sin ini memberikan makna mustaqbal qarib, masa depan yang dekat. Sedangkan sofa memberikan makna masa depan yang jauh. Dan tidak ada pengaruh bagi keduanya untuk irobnya fi'il yang ada di dekatnya. Dan huruf yang bisa masuk kepada isim dan bisa masuk kepada fi'il. Yang pertama adalah huruf atau wawu fa summa au am lakin la bal dan hatta Bahadil huruf dan huruf ini kata wasaf menengai dua isim atau dua fiil. Bayakunul lil ismi sehingga isim dan fiil yang ada di dekatnya itu nafsul hukmil ismi berlaku padanya ketentuan isim atau fiil sebelumnya dari sisi i'rab. Kemudian dua huruf istifham. Ada istifham yang statusnya huruf itu cuma dua. Hamzah sama hal. Dua huruf ini adalah di antara adat istifham. Keduanya datang di awal kalimat sebelum isim atau sebelum fiil dan tidak punya pengaruh pada isim dan fiil. Tidak memiliki pengaruh pada i'rab isim dan fiil yali yang e, di dekat bulan masing-masing dari keduanya. Dan mawuhal adalah huruf yang menghubungkan antara sahibul hal dengan jumlah hal. Baik, jumlah hal itu adalah jumlah ismi atau jumlah fi'liyah Fima ada al-jumlah al-fi'liyah ada al-jumlah al-fi'liyah kita baca apa? al-jumlah al-fi'liyah al-jumlah atau al-jumlah ti boleh dua-duanya Bima ada jumlah tal fi'liyata atau bima ada jumlah til fi'liyah karena nama di sini bukan manafi eh, bukan Eh, namun ma ma ma, ma mausul. Bima ada jumlah tak atau jumlah ti, Bima eh, ada jumlah fi'liyat atau bima ada jumlah fi'liyati alati tubda'u bi fi'lin mudhari'in yang dimulai dengan fi'il mudhari' musbah yang positif. Kalau tadkhul alaihi wawul hal maka dia tidak Eh, kemasukan wawuhal. Dan jumlah yang terletak setelah wawuhal adalah mahal nasab sebagai hal. Lamul kosam disebut juga dengan lamul lam tauti ahlil kosam. Lam tauti ahlil kosam. Yang umum ini tidak disebut lam kosam eh, namun lam tauti ahlil kosam. Tauti'ah tak wawu Ta uh, dan Hamzah ya, dan tak marfutoh Waya tadkhul uh, lamul kosam ini adalah lam yang masuk pada jawab kosam. Baik jawab kosam tersebut jumlah ismi atau fi'liyah. Kecuali jawab kosam yang mandi wallahi la adhaba la ada bukotan maka maksudan maksudkan lam kosar kalau positif wallahi eh, la adhabanna maka diberi lam dan catatan umum untuk beberapa huruf Wadahna telah kita jelaskan dalam keterangan yang lewat macam-macam huruf dan pembagiannya bihasa bimakaniha sesuai dengan tempatnya dalam kalimat. Bimayari berikut ini catatan umum e, untuk beberapa huruf yang e, ternyata dan dalam bahasa Arab digunakan untuk lebih dari satu tujuan dan e, digunakan lebih dari satu tempat Hamzah. Hamzah itu boleh jadi harf nidah. Digunakan untuk memanggil sesuatu yang dekat dan terletak sebelum isim munada. Muhammadu abdi. Hamzah juga bisa merupakan harf istifham. Dia masuk pada isim dan fiil dan tidak memiliki pengaruh ya, untuk i'rab isim dan fiil setelahnya. Wa yus'alu kita bertanya dengan Hamzah an wahidin min syai'aini untuk menanyakan satu dari dua hal. Nah, kalau kita menggunakan Hamzah dengan tujuan semacam ini, maka ya tidak jahat, maka yang muncul setelahnya adalah am. Yang am ini disebut di uh, am muajilah, am penyeimbang. Akitonu kita am sayarotan. Akitonu kita am rotan. Apakah kereta yang kau tunggangi, yang kau naiki, ataukah mobil? Maka A pasangannya am. Kitoran, kenapa kita baca kitoran? Menjadi apa? Maful B, adalah tarikha oh, am Apakah engkau belajar ilmu sejarah ataukah geografi? Fungsi yang kedua, hamzah istifham itu digunakan untuk bertanya an matmunil jumlah, menanyakan isi dari jumlah musbata, dari kalimat positif atau kalimat negatif. Isi jumlah kalimat positif corak. Contohnya akorota hadir kisota. Apakah engkau telah membaca cerpen ini? Jumlah negatif contohnya alam taro ahi. Apakah tidak? Apakah e, tidak engkau melihat saudaraku? Eh, terjemah yang enak, tidakkah engkau melihat saudaraku? Bah, Pak takunu daiman, ba itu daiman selalu statusnya huruf J. Dia bisa masuk pada isim atau masuk isim dohir atau isim domir. Namun huruf ba ini bisa jadi huruf jer asli. Kalau e, eh, waktu takmal dan ba itu digunakan untuk salah satu dari tujuan-tujuan berikut ini darab makaniyah. Sama dengan bimakna fi. ul usratu bil manzili. Keluarga itu berkumpul di rumah itu. Untuk isti'anah. Qata'tul khubza bisikini. Aku memotong roti dengan meminta bantuan. Dengan menggunakan pisau. Ditakwid. Inti uh, untuk menjelaskan bahasanya setelah ba adalah taman Laba itu adalah alat tukar pembayarannya. itu kita lebih baina kirsan. Aku membeli buku itu dengan seharga seharga maka bab sini kita terjemahkan dengan seharga seharga 70 kirs Iltisaf aku bi Muhammadin Aku bertemu dengan Muhammad Sumpah demi Allah Dan jadi Dan jadi atau lan yudhi'a haqqana Allah tidak akan menyanyiakan hak kita. Dan sejak riba itu adalah hujjah zaidah. Tak adalah hujjah zaidah untuk hubar laisa. Laisa al-fakru bi'aibin. Kemiskinan bukanlah satu hal yang memalukan. Fa'ilnya kafa. Kafa bilai wariyah. Kemudian sirah af'al af'al eh, af'il bih untuk ta'ajjub. bisa mai itu maknanya betapa indahnya langit itu. Maka untuk mengungkapkan keterkaguman eh, itu bisa menggunakan wazan af'il bih. Af'il bihi. Binya bisa diisi dengan isim dohir. Nah, baknya di sini tetap bak jel dan dia adalah statusnya bak zaidah. Kemudian ta. Ta itu bisa jadi domir, bisa jadi huruf. Ta domir disebut tak fa'il. Dan dia bersambung dengan fi'il madhi. Dan i'rabnya adalah ma'al sebagai fa'il. Anak tu, anta ta, anti ti, Tanya tak, tak. Ada petak sebagai huruf, maka ada dua macam. Yang pertama adalah tak kosam. Jadi adalah huruf jer, dan tak ini khusus bersumpah dengan labdul jalalah, yaitu Allah, papak saja. Allah demi Allah, aku akan memberi hadiah kepada yang lurus. Kemudian bisa jadi menjadi tak taknis. Dan tak taknis itu ada dua macam. Tak taknis yang melekat pada fiil. Dan tak taknis yang melekat pada fiil adalah tak maftuhah. Tak yang terbuka. Yang tak taknis maftuhah ini boleh jadi sakinah. Bersukun jika dia terletak di akhir fiil madhi. Qaraat atau tak mutaharika jika dia ada di eh, di bagian awal fi'il mudhari takra'u tusafiru kemudian ada tak taknis yang melekat pada akhir isim nah taknya bentuknya adalah tak marbutoh mu'alimun menjadi mu'alimatun guru ibnun menjadi ibnatun anak perempuan dan sim dan sofa uh, eh, sin masuk kepada mudore watukorifu uh, eh, wuku'ahu dan menunjukkan dekatnya terjadinya fi'il sa'azuka khodani aku akan berkunjung ke rumahmu besok sedangkan saufa bahwa harfun mabninun alal fathi eh, dia adalah huruf mabni alal fatah masuk kepada mudoreh Waktu tufidu takhir dan mengandung makna takhir penundaan wal makna al-ba'id eh, wal makna al-ba'id eh, dan makna yang masih jauh Safatul lanu pada ba'da ini. Nilai ujian akan diumumkan setelah dua bulan. Fa fa itu bisa e, bisa berstatus sebagai huruf atof. Kalau dia menjadi huruf atof, maka maknanya adalah tartib ma'ataktif, urutan yang tanpa jeda yang lama. Nah, huruf atof itu bisa masuk kepada isim dan pada fi'il. Tawalal khilafata Abu Bakrin fa Umaru. Yang menjabat sebagai khalifah adalah Abu Bakar lalu Umar. Dakhala al-mudarrisu fawaqafat talamidu e, Pak Guru masuk kelas, maka murid-murid pun berdiri, untuk berdiri untuk menghormati sini hukumnya mako atau haram. Dan fa itu bisa menjadi harfu nasbin yaitu fa sababiyah. Ya, fa sababiyah syaratnya Pak didahului jumlah Pak Sababiyah syaratnya didahului jumlah apa? Jumlah apa? tolak iya jumlah tolak. Dia masuk pada fi'il mudhari' dan menasabkan fi'il mudhari'. Wahia dan fa ini memberikan makna bahasanya sebelum fa adalah sa sebab untuk setelah fa. Dan dia harus didahului dengan tolak atau nafi. Contoh tolak kun kunu yatan wahidatan fatafuzu. Bersatulah niscaya kalian akan beruntung. Kemudian kata Nabi, maka suatu fisai, aku tidaklah ceroboh dalam melakukan usaha. Pak Andama sehingga aku harus menyesal. Orang ini menyesal apa tidak? Hah? Orang ini menyesal atau tidak? Tidak. Realitanya dia tidak menyesal. Kenapa dia tidak menyesal? Dia tidak ceroboh. Aku tidak ceroboh dalam dalam melakukan usaha sehingga aku perlu menyesal. Nah, tidak ceroboh. Kalau ceroboh maka aku perlu menyesal karena tidak ceroboh maka aku tidak perlu menyesal. Maka di sini uh, di faak faandama di sini kalau dalam terjemah dalam bahasa Indonesia mengandung kata-kata tidak. Aku tidak ceroboh dan melakukan usaha sehingga aku tidak menyesal. Gitu. Maka kalau terjemah yang enak dan memahamkan uh, tugas Indonesia di sini, di pak di sini Pak Sababia dalam kondisi semacam ini ada mengandung kata-kata tidak. Aku tidak melakukan kecobohan dalam langkah usaha sehingga aku tidak menyesali hasilnya. Kalau tidak kita tambahkan tidak, orang bisa salah paham. Kalau tidak kita tambahi kata-kata tidak, orang bisa salah paham. Dikira dia menyesal. Padahal nggak menyesal, dia nggak menyesal dan fa sebagai harful ibtidah yaqa yang terletak sebagai jawab syarat Watatukul wujuban dan dia wajib masuk pada jawab syarat fil ba'dil mawadik dalam beberapa situasi yang nanti akan kita bahas di bahasan tentang kajian tentang masalah uh, uslub syarat dalam bab yang kedua. Manjada karena jauh halifuhu Barang siapa yang sungguh-sungguh atau rajin, maka keberhasilan adalah kawannya. Man absasira falaysa bi aminin. Barang siapa yang menyebar luaskan rahasia, maka dia bukanlah orang yang amanah. Maka sih Pak di sini eh, Pak jawab syarat menjaga siapa saja yang bersungguh-sungguh maka fi'il syaratnya itu di sini bentuknya fi'il madhi. Dia mahalnya apa? Jazm. Fanatu halifuhu. Di sini jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Maka Pak, Pak jawab. Maka Pak jawab syaratnya didahului dengan uh, jumlah syariah.